kita semua semangat lagi seneng banget nih kalau gini ibu-ibunya nih. Sehat semua. Bajunya sama. <laughs> Nanti cobain satu seragamnya ya. <laughs> Dari pengajian mana Bu? Alusna. Jembatan? Lima. Iya deh. Terima kasih Bu ya sudah datang ke sini. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. cerah banget warnanya silau pagi-pagi <laughs> pengajian mana bu? penggilingan ngajinya tiap hari apa? malam Jumat ada yang bilang malam Jumat malam Sabtu nggak kompak nih? oh iya banget sesuai saya bu yang penting ngaji bu ya <laughs> kita juga akan ngaji nih di sini dan selama satu jam kita sapa pemirsa dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV One Setia Kobe yang dirahmati dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya sekiranya kembali hadir menjumpai anda di pagi ini tentunya di Setia Kobe. Dan pemirsa insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas tentang menjaga harta kekayaan. Bu, pasti mau kaya ibu ya? Mau kayak apa, Bu? <laughs> nah, oh iya benar, kayak hati, kayak harta, subhanallah. Nah, kita akan bahas, ya ya Bu, tenang Bu, tenang Bu, ya ya. Kita akan bahas bersama dengan Ustaz Taufik murahman. Kita panggil Ustaznya Ibu ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buah markisa dari Pondok Aren burung merpati keselipat benang. Buat pemirsa yang udah pada keren, mudah-mudahan kita punya hati selalu tenang. Amin. Uh, seneng banget deh nih, ibunya nih semangat banget. Udah ngomongin harta sih, jadinya semangat banget. <laughs> Iya, Ustaz. Nah, Ustaz, kita akan membahas tentang menjaga harta. Selama ini ibu kalau harta tuh taunya apa? Duit. Nah, duit doang. Sehat dikasih sehat sama Allah, Bu. Harta juga ya. Anak-anak rame adem ayem? Apa saya subhanallah. Nah, udah pada ngerti kayaknya Ustaz ya. <laughs> nah, dalam Islam sendiri Ustaz, harta itu tidak hanya fulus ya Ustaz ya. Kita ada di sini atas sedia Allah dikasih kesehatan juga itu harta yang paling berharga ya Ustaz ya. Silakan Ustaz dilanjut ya. Ya, merujuk kepada Al-Qur'an sangat jelas Allah dalam bahasa Quran surah Al-Anfal ayat ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah, jadi ingat di Mesir ini. Mbak, <laughs> ya? kalau di Kairo, mm -hmm. Mesir itu orang baca Quran jangan kata panjang, mm -hmm. baru segitu juga Allah. Oh, lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم oleh kamu. Al-Quran mengajarkan kepada kita, Menyatakan buat kita semua. Nama amwalukum, bahwasanya harta yang kita punya. Wa awladukum dan anak-anak kita. Fitnah adalah amanah, adalah titipan. Wa annalloha indahu ajrun azim. Dan hanya dari Allah terdapat pahala yang sangat banyak, yang sangat besar. Jadi kalau kita menjaga harta kita, itu kita akhirnya mendapatkan amanah yang baik Ustaz ya. Hmm. Subhanallah. Tapi zaman sekarang Ustaz menjaga amanah atau harta yang Allah titipkan kan tidak mudah ya Memang ya? harapan kita ibu hmm. yang ada di sini juga semoga mungkin yang menyaksikan di hmm. rumah selalu mudah-mudahan apa Allah jadikan selalu jadi hamba Allah yang ingat dengan alam akhirat. Iya. Amin itu Bu. Amin. Ibadahnya sama Allah makin kuat. Amin. Rezekinya makin meningkat. Amin. Usahanya makin hebat. Amin. Tangannya ada di setiap tempat. Amin. Duitnya capek gitu sampai berlipat-lipat. Amin. Mobilnya mengkilap pada mobilnya bergerak pada mobil. Rumahnya mentereng pada bertingkah. Amin. Sampai alis ibu sapi ngejep. Gimana? Kenapa? Ada kebanyakan pakai sifat dan kebetulan namanya Mpok Ipa. <laughs> Ada yang di sini nama yang Mpok Ipa? <laughs> ada ya. Ada. <laughs> iya baik. Ya Robi, harapannya demikian. Ya wajar kalau anak muda sering nyebut Ustaz, bil likul di umur mulus ma fil alamat alamatil mankus dengan pulus segala urusan mulus Gak ada pulus alamatnya tapi kira-kira nafsirin harta cuma pulus? iya benar Gak ya, usah kalau kita ke Masjid Nabawi ya kita melihat rumah Rasulullah cuma berapa kali berapa kita jadi malu Ustaz ya iya hati ya, Rasulullah cuma demi itu ya Ustaz ya subhanallah Nabi wasiatkan kepada Siti Fatimah mm -hmm. kali ini Siti Fatimah nanti ambil ada hektar tanah enggak iya iya ya, yang diingatkan kepada Siti Fatimah sampai sekarang masih terngiang-ngiang dalam matian tercatat dalam kutah sejarah Islam mm -hmm. apa yang Nabi wasiatkan ummati ummati ya. ummatku Ya Jibril umatku bagaimana? Jibril ada di sebelah kanannya Rasulullah, Mikail di sebelah kirinya, Israel melaksanakan tugasnya. Sampai dalam kondisi sampai ke lutut, ajal Nabi dicabut. Lantas Jibril memalingkan wajahnya. Mikael pun demikian. Nabi Muhammad sempat bertanya agak dalam pertanyaan Nabi. Ya Jibril, baru kali ini aku saksikan kamu membuang mukamu. Apakah kamu jijik ya Jibril melihat aku? Apakah kamu geli? Apa jawaban Jibril? Ya Rasulullah, aku enggak jijik, aku sama sekali nggak geli kehliatmu ya Rasulullah. Hanya saja aku enggak tega melihat kekasihku, melihat kecintaanku, menahan rasa sakit yang sangat amat. Saking cintanya Rasulullah kepada kita nih, pemirsa TV nyari ibadah ngaji lewat acara titian kamu. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, kalau kamu saksikan begitu sakitnya, sehingga kamu malingkan wajahmu, malingkan muka kamu, aminkan ya Jibril. Ya Allah, cukup berikan rasa sakit ini hanya kepada Muhammad Muhammad. Jangan berikan kepada umatku ya Allah. Subhanallah. Sebegitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW membela kita sebagai umatnya, kita hanya pada mau. Tidak tahu diri. tidak tahu diri ya. Ya, semua kompak nih orang Indonesia pemirsa TV saya kompak ogah baca selawat sama Nabi hmm. cinta ogah hmm. insya Allah di Nabawi di Raudo nggak sepi orang baca selawat ke sana iya, ya karena yang datang sana bukan orang Indonesia aja itu iya, iya. semua sepakat sedunia pada tetap malaikat hmm. Allah dalam bahasa Qurannya Allah dalam ayat 56 Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما sangat menarik pagi ini. Hmm. Kalau yang namanya kekayaan, saya ternyata akan bahasa Nabi dikutip oleh pengarang kitab Redus Solihin di mana dalam keterangan hadis sahih Nabi menyebutkan nanti kita tinggal pilih mm-hmm. kita tanya diri kita hmm. tentang harta yang kita punya kita masuk nominasi yang mana ya. anak kata Nabi dengan begitu jelas hmm. innama dunia li arbaati nafarin hmm. sesungguhnya dunia itu Allah peruntukan buat empat kelompok manusia kelompok manusianya seperti apa kita akan jabarkan ya Ustazah ah. saat lagi kita kambrus dan kemana-mana pemirsa tidak kau akan kembali setelah yang satu ini iya. Insya Allah harta kekayaan juga tidak mudah. Apalagi misalnya kita mempunyai harta yang yaitu ilmu dan insya Allah ilmu yang kita punya yang kita miliki ini bermanfaat untuk orang lain ya Ustadz ya. Seperti Ustadz yang tiap pagi hadir menemani kita ya Subhanallah ilmunya begitu akan kepada siapa aja dan insya Allah mendapat berkah dari ya, ya Allah Subhanahu Wa Taala ya Ustadz ya. Nah dan semoga Ustadz juga termasuk golongan yang empat tadi Ustadz. Silakan. Pertama kata Nabi. Hmm. Innamad dunya li arba'ati nafar. Allah peruntukan dunia buat empat kelompok manusia. Yang pertama abdin seorang hamba Allah razaqahallahu taala yang Allah kasih anugerah rezeki malan wa ilman. Harta juga punya ilmu pengetahuan luas. Nih, kalau hidup begini, Bu, makan celenak minum air hangat <laughs> rasanya enak banget betul iya. iya ya Allah. yang namanya ilmu luas badan sehat kantongnya sehat amin cuman kadang-kadang begitu udah susah ditangkap kadang-kadang ngaji alasan sibuk iya benar nah tapi bukan yang jamaah pemirsa tujuan bukan. <laughs> nah hadirat Allah ini yang pertama kata Nabi kelompok yang menerima dunia ada hamba Allah yang Allah kasih anugerah dua tuh ilmunya luas, ilmu pengetahuan agama utamanya. Kemudian juga apa? Hartanya Allah berikan anugerah kepadanya kecukupan dalam urusan duniawi. Kemudian dia punya amalia ya, tiga hal, yang yattahi fihi robba, dia makin takwa kepada Allah. Ya Allah. Punya kendaraan mobil, Ya, ya. Nah, diundang dalam artian ada kendaraan bukan dipakai dipakainya diajak naik hmm. istrinya anaknya orang tuanya mitohaknya <laughs> paham bu <laughs> ya mertuanya <laughs> jamaah pengajiannya diajak ke iya, studio ada datang dari penggilingan datang dari jembatan lima ke Cikiwa iya, kenapa kenapa karena tahu ini kendaraan amanah dia pakai buat jalan takwa pada Allah nggak dia pakai buat naikin yang bukan bukan yang bukan makromnya iya. ah kadang-kadang mohon maaf punya pikiran dipikir yang di rumah nggak tahu tuh naudzubillah min ya nah hadirat rahimah Allah. dia makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia punya amal yang pertama yang kedua bukan hanya itu saja wa dengan harta dia punya ilmunya luas dia nggak apa luput selalu menyambung tali silaturahim yang terdekat kepada tetangganya handai tolannya encak enciknya babenya semua diundang ada arisan dalam kondisi memang dia nggak sempat dia katakan ada unsurnya di saat yang namanya dia sempat diluangkan waktunya kan kadang-kadang ibu dulu masih belum punya ngomong ih saya kalau udah jadi orang kaya ntar mau begini begini begini dapat aja dari roda dua naik roda empat ketemu saudara di depan itu ngasih pada ditabrak doang <laughs> ya naudzubillah min dalik banyak yang benar begitu tapi tetap dia mau masih menyempatkan silaturahim silaturahim ceramah ya sempatnya secara waktu apa waktu luang datang lebih bagus sekarang udah canggih iya. ya namanya alat teknologi udah makin mudah Betul. dari mulai dari zaman pager ya kemudian handphone yang kayak pisang iya. sekarang sekarang dari kecil sampai gede lagi nah, gitu ya, betul. ya sekarang udah silaturahim banyak sekali iya, singkat iya. itu silaturahim yang ketiga dia punya amalia ilmunya ada harta ada apa wa ya'lamu lillahi fihi haqqan dan dia tahu sadar harta yang dia punya punya itu di situ dalamnya ada hak Allah ada hak Allah dalam artian ya kalau hidup ada red kulit makan kedong dong kalau hidup jangan pelit dong dong Maaf ibu ya, emang gajinya pagi, kemudian terus monoton baca kitab lurus, sangat pasti udah ucap, Ustaz obat batuk dari pak pulang, mata gue ngantuk kan buru-buru pulang. Nah, seandainya Allah kasih anugerah dua hal harta dan ilmu, dia pakai tiga hal begini, kata Nabi, fahaza bi afdalil manazil. Inilah derajat yang paling tinggi. Tuh, dari yang menerima dunia, kelompok yang pertama. kan ya Bu ya, punya uang buat apa ya Bu ya? Kredit mergo, kredit seragam. <laughs> Kencang lewat seribu aja. Bukan <laughs> di sini ya Ustaz ya. Cara iya, duit cedana bervariasi. Hmm. Kalau yang merah rada licin di paling dalam. <laughs> Atasan dikit yang biru Ibu. Atasan dikit yang hijau-hijau itu. <laughs> Atasan lagi kemarin yang merah alias ceban. Kemarin lagi yang abu-abu. Kemarin lagi yang hijau ceng, Kemarin lagi yang gapak yang biru yang orang berapa sakit. Gitu. Begitu tromo lewat, tromo lewat kata yang paling nih yang hmm. cepet hmm. yang yang yang seratus hmm. pasti gua yang dicopot <laughs> aku paling gini disautin sama lima puluh ribu ya lu gak bakalan dicopot <laughs> ya lu mah aman udah di gue bersama nyot lagi yang gue ya lu mah gak bakalan iya kata yang goban tuh nyot lagi yang merah bu yang jebang hmm. gitu. lu pada bertiga gak bakalan dicopot ya gue ditarik nyot lagi yang gocengan ibu yang coklat itu pasti saya nyot yang abu-abu ya saya lah yang akhirnya keluar yang logaman nah <laughs> Astagfirullahaladzim baik ibu ada yang mau bertanya ibu silakan iya silakan ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau bertanya Pak Ustadz, ya, ibu, apakah benar seseorang yang terbunuh dalam pertahankan hartanya, maka ia mati syahid Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekali waktu apa terjadi misalkan apa perampokan menyelamatkan harta ya cuma jangan melihat merampok jangan melihat dalam artian seandainya terbunuh membela harta jelas secara hukum agama mm-hmm. mendapatkan pahala syahid ya tapi boleh introspeksi kenapa kok harta kita sampai ada datang orang punya hmm. ya? itu kan hati-hati ya, ya karena kata Tuhan lu kasih harta cukup gitu kan ibadah eh, pada makin kau males-malesan zakat boro-boro infak tadi pilih pilih yang keluar logam mulut orang ya. <laughs> iya kemudian zakat juga udah tinggal mau turun datang waktunya datang awalnya kemudian udah ketahuan di satu udah begitu tinggal sebulan diputar lagi biar nggak jatuh nisabnya nggak jadi lagi zakat setahun dua tahun ya keluar kata tuh awas setiap tuh sampah yang kamu harus keluar juga hartanya tapi nggak ada nilai pahalanya apakah diambil dipindah nama garong gitu kan hmm. apakah dikasih dokter buat berobat sakit iya betul betul kita kadang-kadang baru dulu, ya Allah ya Allah hmm. kemarin kemana aja bu hmm, Iya, iya malaikat kan begitu nah hasil hadirat Allah, saya jawab biar kita nggak biar kemana-mana bahasa iya. kita itu jelas memang seandainya membela untuk kebenaran itu pahala sakit yang lain meninggalnya tapi memang kita introspeksi diri kenapa kita dicopet kenapa kita dicuri karena ya apa yang namanya mana kosot sodakotun min mal. Nggak akan ada ceritanya harta berkurang dengan dipakai sedekah. Justru iya, yang namanya mengurangkan itu menjadi penghilang kotoran daripada harta-harta kita. Iya, betul. Apalagi hartanya nggak halal ya Ustaz ya. Bukan Tapi gitu, hati-hati jangan sampai ya. Kalau boleh Spanyol mas sore nyolong. iya. Baik Ibu. Dari penggilingan ada yang mau nanya? Oh. Iya, silahkan. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Desnita. Saya mau bertanya sama Bapak Ustaz. Iya, silakan Ibu. Apakah boleh dalam memilih calon menantu untuk anak saya cuma diukur dari hartanya saja. Banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jawab ibu dan kita mm-hmm. namanya aduh barang nyonya rujak petis namanya kayak selebritis. Tahu ibu ya, Bagaimana Ustaz boleh apa enggak jelas secara nas hadisnya Nabi menyebutkan dalam memilih kriteria mantu harta jangan jadikan nomor satu yaitu kamu nikahi karena empat hal yang pertama memang diantaranya lima liha karena harta liha, anak kecantikannya kalau itu laki-laki karena kegantengannya tapi bicara cantik dan ganteng itu relatif mm -hmm. boleh jadi kata Mbak Cece itu hadi wih kata ke pondok aren memang erangat keren banget singkatnya <laughs> iya, tapi relatif singkatnya itu iya. yang kedua yang ketiga diantaranya kata Nabi apa cari juga lihat di nasabihah keturunannya jangan sampai nggak tahu asal usulnya mm -hmm. yang keempat lidiniha tapi dari empat hal yang Nabi sebutkan kriterianya ada empat yang nomor empat yang menjadi penekanan apa lidiniha faz kufar bizati din taribat tiada. Kalau anda pilih agama, inilah yang langgeng akan selama-lamanya. Harta ada masa habisnya. Ketika kita tutup mata, mohon maaf, harta kita yang dimana-mana kita nggak bawa, cuma dua helai kain kafan. Yang namanya kecantikan, saya yakin ibu 20 tahun yang lalu nggak begini. Iya. ya bu, berasa nggak? Satunya gampang pulang dari ngaji di TV One, tolong ibu nanti kumpulin foto dari usia masih badai bocah sampai balita, sampai balik, sampai ke ibu. Pasti ibu ketawa sendiri. Padahal saya mau tanya, orangnya kita-kita juga gitu. Iya. Pasti gue ucap, iya, gue dulu begini. Karena iya. begitu. Ini masih baru. Jadi ibu kalau ditanya demikian, itu berlawanan dengan nas agama. Jadi, iya, baik. Sekarang kita akan lanjutkan, sampai kita akan break. Dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti Kangko gue akan kembali saya yang satu ini. Iya. Insya adalah menjaga harta suami ketika suami pergi ya Ustaz ya? Betul. Subhanallah. Jangan suami pergi dia malah cari kerjaan di luar kan ya. Ngabisin duit suami. Gitu. Iya, Pak Ustaz, lagi lanjutkan. Bahkan tadi ibu kita ya? biar tidak punya pembahasan hmm. kita karena dunia kata Nabi Allah peruntukan buat empat hamba Allah. Yang pertama tadi itu ya Allah kasih anugerah pahala, Allah kasih anugerah ilmu dan harta. Tapi dia mengamalkan tiga kriteria tadi. Kalau sudah begini, yakin langgang kayaknya. Iya, iya, iya, Kalau gini, kadang-kadang makin nggak begini kan, makanya nggak langgang. Iya, gitu. Yang kedua kata Nabi ada hamba Allah, abdin seorang hamba, Allah ta'ala ilman walam yarzukhu malan ada hamba Allah nomor dua untuk urusan dunia. Allah anugerahkan buat dirinya ilmu pengetahuan luas. Tapi Allah nggak kasih anugerah harta. Hartanya tiba pas-pasan sederhana. Bahwa sadikunia dan orang yang begini ilmunya luas, ilmunya dalam dengan niat yang benar, ya gul, dia berucap. Apa ucapannya? Ya Allah, lau anna lima landa amil tu bi amali fulan. Dia ucap, ya Allah, seandainya saya engkau kasih anugerah harta, pasti Allah saya akan berbuat kepada si bulan begini begini begini menyantuni yatim piatu menyantuni apa memaslahatan untuk kebaikan ya santunan yatim piatu untuk siar Islam nggak mau apa royal nggak bakhil nggak awal gitu bu nah apa yang begini kata Nabi dia dengan niat yang benar pahalanya sama dengan yang nomor satu. Tapi niat jangan cuma di lidah udah, udah pernyataannya iya. kejadian Ustaz. Iya, ada di kita aja lu lupa kan. Iya, iya nah, ini yang nomor dua. Yang nomor tiga kata Nabi. Apa? Uh, abdin razaqahallahu ta'ala malan. Hamba Allah yang urusan dunia. Dia diberikan harta. Walam yarzuku ilman. Tapi Allah nggak berikan ilmu pengetahuan. Hmm. Kemudian bagaimana dia punya amalan bahwa yukhbitu fi malihi dalam mena, apa, membelanjakan hartanya hmm. ilmin dia nggak gunakan secara ilmu dia layak pasti sihir ada mobil dia pakai buat yang nggak benar dia menjalankan dia punya kendaraan motor dia langkahkan buat menuju kebaikan tapi tempat-tempat yang diharapkan oleh agama nah itu layak takifihi robba kemudian layak silufihi rohimah diajak ngaji alasannya selalu tarasak tarasak mulu <laughs> kan kadang-kadang penyakit kita gitu iya. habis badan sehat duit banyak orang kadang-kadang susah ditangkap mm, mm, mm, eh, iya. itu alasannya gampang sih kok iya, iya, Padahal mah manusia hidup di dia nggak ada nggak punya kesibukan butuh sibuk kok. Iya, betul. Jenazah aja masih menyibukkan orang hidup kok. Iya. Nah, iya. Nah, hadirat Allah. Jadi betul-betul silaturahmi diputuskan. Yang ketiga apa? Layak labu fihi, layak labu fihi layak akwan. Dia nggak tahu di harta yang dia punya itu ada hak Allah. Mhm. Yang begini kata Nabi, fahaza di akhbatil manajil. Ini derajat yang paling rendah. Ya, Terakhir yang nomor empat mhm. Dunia Allah peruntukkan Ada hamba Allah Ini paling jatuh ketiban tembok <laughs> Kalau tangga masih di sini ya Pak Ringan ada tembok aja Pak <laughs> Iya Apa abdin lam yarzuku malan walam yarzuku malan wa ilman Allah nggak kasih anugerah harta nggak punya ilmu juga oh nggak punya ilmu nggak punya harta nggak punya harta mau diarab ibadah ogah di masyarakat sombong miskin iya gue cincin ganda suri udah miskin nggak tahu ah, <laughs> apa Iya, kalau bicara pantun, insya Allah ibu, itu kan? itu yang nomor empat sampai begini. Nah ini lebih berat dari tiga yang di depan itu. Iya, jadi kita tinggal pilih yang mana Ustaz nah, ya. Yang setelah tadi saya bacakan ada empat, ayo kita introspeksi diri kita. Mirsa TV ada di rumah, kita ada di studio, kita lihat diri kita masuk ke nomor mana. Iya, subhanallah. Iya, baik ibu mau bertanya lagi? Oh iya, maaf Bu. Iya, terakhir. Iya, Bu. <laughs> silakan iya, Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dera Hajah Siti Jubaida saya akan bertanya kepada Pak Ustaz eh, bagaimana hukumnya bagi keluarga yang memperebutkan harta warisan sehingga mereka itu memutuskan silaturahmi. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seringkali terjadi ya Pak ya. Iya, iya isnani la yunzuru ilaihima yaumal qiyamah kata Nabi di kitab Mukhtar Ahadis Nabawiyah Asyik Ahmad Al-Hasimi di bab Hamzah Masini kata Nabi isnani dua kelompok manusia la yunzuru ilaihima yang gak Allah openin Hmm. Kenapa orang jembatan lima diopenin dong <laughs> Kalau kata kita dianggurin aja disediain air tapi nggak disuruh minum iya. nyebelin yang begitu mana nampu So apa Allah nggak omelin Allah nggak kasih perhatian di mana bukan di dunia kelak di omel kiamah kalau kita nampu aja ini? masih bisa pindah ke tangga sebelah Satu kalau dari kiamah kita mau minta tolong siapa Allah, siapa mereka? Yang pertama ini jawaban yang ibu tanyakan. Yang pertama kata Nabi adalah qati'ur rahim. Pemutus tali silaturahim ya yang kedua diantaranya wajah rusuh penanggak yang mempunyai hati yang jahat hmm. Eh, begitu ibu jadi yang namanya justru uh, dalam surah An-Nisa ayat 11 12 adanya ayat mengatur bagaimana memecah eh, warisan supaya dia pada akur, hmm. rempuk dan nggak terjadi putus silaturahim. Tapi kalau terjadi demikian, jangan kata surga baunya pun akan Allah berikan begitu ibu ya iya baik sudah jelas ibu ya Iya baik. Nah Ustaz kalau misalnya kita melihat perjalanan Bunda Siti Khadijah pun juga beliau banyak harta tapi hartanya dikasih Rasulullah untuk berdakwah ya. Nah, Inilah ya betul-betul hmm. apa yang nomor pertama tadi ya, betul. dia kaya betul. tapi betul-betul di, dipakai untuk ya kan Siti Khadijah betul-betul ya. pengorbanannya makanya hmm. Nabi begitu ditinggal hmm. meninggal oleh Siti Khadijah hmm. makanya dalam sejarah sampai sekarang hmm. tercatat ada namanya Amul kalau kirain ngaji aja lupa-lupa kan. <laughs> Coba kalau kira tebakan ini namanya janji-janji apa kan. Ya tapi disebutkan tercatat dalam sejarah namanya Amul Huzni. Tahun duka kita. Ya Allah. Apa sebab pertama ditinggal wafat oleh Siti Khadijah? Mm-hmm. Nah, jadi mm-hmm. sangat amat mulia Siti Khadijah itu. Betul, betul, subhanallah. Nah, Ustaz, kalau misalnya dulu Bunda Siti Khadijah yang begitu istilahnya mengeluarkan hartanya untuk dakwah. Nah, sekarang misalnya ada yang seperti itu, tapi ujuk-ujuknya jadi sombong Nanti ya Ustaz. Bangun masjid, udah harus dia pakai namanya gitu bisik-bisik sama ibu itu kalau nggak sumbangan saya itu masjid nggak jadi bu nggak ada tuh lambang-lambang itunya subhanallah Ustaz. surat al-baqarah ayat 263 264 iya. apa Allah memesankan buat kita semua buat iya. saya mbak Cece iya. kita semua semua pemirsa tipuan ada di rumah يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى Wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tubetilu. Belanja di sini secara nahu adalah Iya, Artinya larangan jangan kamu bakalan salah sedekah kamu bilmani wal ada dengan cara membangkit-bangkit atau menyakiti kepada yang memberi fa masaluhu kama safwanin. Allah memberikan analogi laksana batu besar, batu kolar, di atasnya ada tanah. Ya kemudian hujan lebat turun, kesapu bersih, licin lagi itu batu. Itu sedekah yang diambil dengan niat yang begitu. Ini Al-Quran Ibu, mm -hmm. yang bukan hadis, bukan aku nakutin. Iya, Sampai iya, begitu. iya. Baik, jadi misalnya yang benar ya Ustaz, tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita nggak usah melihat, seperti itu ya, bagaimanapun juga. Nah, Ustaz, untuk bisa menjaga eh, apa yang Allah berikan ini supaya kita menjadi amanah itu, ada prosesnya nggak Ustaz, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang amanah? Nih ya, tadi tanya, makanya kata Nabi kan, man lam yaskuril gari, hmm. lam yaskuril ketir siapa orang yang nggak bersyukur dengan yang dikit pasti dia nggak bersyukur dengan yang banyak iya. ya punya duit baru punya ceban aja pelitnya naus 17 hektar mohon maaf nih ya kita membayangkan sih bu satu setan aja udah serem kan iya. nah pasti nanti dia punya duit yang nama seratus ribu pelisnya nah untuk bilang tapi baru punya itu aja udah begitu nah makanya berat tadi baca ceritanya gimana iya. berangkat dari kecil saya sering ajarkan ke anak-anak murid gaji kamu berapa sebulan nah juta saya sebulannya kalau UMR alhamdulillah dapat 2 juta coba kamu sisihkan bagi orang tua hmm. jangan heran bulan depan tetap kamu 2 juta tapi ada bonus jadi 2 juta setengah hmm. yang yang 500 dari mana entar ada Allah berikan hmm. cuma begitu 2 juta setengah naikkan orang tua kamu bagi hmm. orang tua mertua kalau sudah sudah punya mertua berikan iya. orang tua ibu mertua jangan kata anak datang bawa tentengnya datang kelihatan, datang menjang, iya. nanya kabarnya, bahasa orang Jakarta gunung dikata gede gedean hati orang tua. Iya. Benar iya, bu? Benar. Tuh. Iya, deh baik. Ibu yang mau bertanya lagi? Oh iya, silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mai. Saya mau bertanya Ustaz. Ya, Apabila kita menemukan fakir yang sedang meminta-minta, tetapi kita tahu bahwa fakir tersebut sudah terorganisir untuk kepentingan suatu kelompok. Oh iya. iya. Apakah kita tetap memberi atau tidak? Oh iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu singkat jelas jelasnya ketika ibu memberi silahkan memberi aja jangan kayak dibangkit bangkit kalau misalkan gue mau beri udah jangan kayak diomongin ini kadang-kadang beri nggak ngatain ya. <laughs> gitu bu tetap pada pahalanya begitu gimana bu Mae Iya. Alhamdulillah. Yang penting kita sudah ikhlas ya, Ustaz ya. Mm-hmm. Urusan nanti diterima hanya Allah yang tahu ya. Nah, kita akan lanjutkan Ustaz ya dengan kesimpulan. Tetap bersama kami pemirsa di Kajian Kolbu. Insya Allah. Islam sangat mengatur jika kita mempunyai harta dan kekayaan ada rezeki yang istilahnya kita harus kasih dua setengah persen itu pun ya, Ustaz ya udah banyak hartanya ih udah setengah banyak iya benar ya iya. subhanallah nah, dalam mengatur ini Ustaz um, apa aja misalnya kita berzakat gitu ya nah itu pun istilahnya kita menjaga harta atau mensucikan harta kita ya Ustaz ya pengertiannya itu nah itu misalnya kita berzakat baiknya Ustaz apakah memang per tahunkah Ramadan atau memang per bulankah? Apa yang, yang mana yang bagus? Kan? Ya, yang secara kajian fikihnya disebutkan memang contoh dari kitab Bulughul Maram lah hadis-hadis mm sangat jelas. Di situ memang diambil kesimpulan kalau keluar zakat syaratnya dua. Pertama haul, mm-hmm. kemudian kedua nisab. Dan jangan punya penafsiran hanya di garis bulan Ramadan. Yeah. Yang disebut haul di sini contoh sekarang 2010 mm mm-hmm. usahanya dari Januari mm -hmm. ketemu 2011 mm-hmm. Januari lagi itu Rizka sudah tepung tahun mm-hmm. kalau bahasa pikir namanya haul itu udah kriteria pertama ternyata begitu keuntungan selama setahun yang orang penggilingan yang punya banyak <laughs> kontrakan jadi <laughs> ya, iya, iya. nah apa itu dikalkulasi bukan modalnya keuntungannya hmm. ternyata keuntungannya udah bisa beli emas sampai 100 gram Amin. Nah, tapi nggak mau keluar zakat, hati-hati. Nah, itu udah wajib keluar zakat. Iya, iya. Makanya mohon maaf kalau orang hanya mengandalkan keluar zakat termasuk nominasi yang hanya termasuk yang ibarat jatuh tempo pajak baru bayar itu baru termasuk bilang, bilangan pelit. Untuk lebih mensuburkan, memberkahkan apa yang memberikan buat iya, kita, betul. infak itu juga banyak dikeluarkan dan infak nggak mesti nungguin jatuh tempo. Iya betul gitu. betul baik. Iya. Begitu ya. Ya, Ustaz bagaimana sih kita bisa menyeimbangkan antara uh, harta yang Allah berikan dalam arti kata yaitu tadi harta uang yang kita miliki dengan kita harus bersedekah atau berjakat Kadang itu kepake hitung-hitungan. hitung hitungannya hitungan manusia Ustaz bukan hitungan Allah jadi kadang keluarin kayaknya susah berat gitu padahal kita masih ada di rumah tabungan untuk bisa bisa kita tetap konsisten Iya, pertama ya memang berangkat tadi jangan ingat kita semua innalillah lillah wa inna ilaihi kalau kita pulangkan ke sini kita ada apa-apanya. Iya, Jadi semua itu amanah titipan. Bisa menyelamatkan, bisa mencelakakan. Gitu. Makanya nggak sedikit orang kaya yang masuk surga gara-gara hartanya. Tapi nggak sedikit orang kaya yang masuk neraka gara-gara hartanya. Tinggal dia kembali bersyukur atau nggak bersyukur terhadap harta yang Allah berikan padanya. Nah makanya ya untuk kita menambah pertama berangkat dari yang terkecil iya. kita biasakan setiap hari dari mulai pagi ditungguin di pintu rumah kita dua malaikat Allah. Iya. Ya, keluar cuma lima ratus rupiah langsung disambut dengan doa. Ya keluar seribu rupiah tapi ingat kalau pengen dapat cakap mancing jangan pakai cacing tanah pengen dapat urusan gue 100 juta mancingnya pakai logam gue oh. jangan sambung tar nih bu ah, jeng jeng deh kan gitu gitu. Nah, jadi pakainya yang dapat satu juta, mancingnya silakan. Jangan yang pakai tadi kilograman. Nah, jadi biasakan dari yang terkecil dan jangan pernah dalam artian tanamkan dalam hati kita tidak pernah terlewat dalam setiap hari untuk kita bernasihat Iya, baik. Iya. Nah, bagaimana saat untuk kita bisa menyebutkan bahwa eh, hidup di dunia harta yang kita miliki itu hanya untuk digenggaman, tidak dimasukkan ke dalam hati. Tidak ada lain tawarannya siap nggak siap kecuali hadir di tempat majlis ini. Subhanallah. Iya, ya. <laughs> Mbak, saya masih anak saya baru iya. tiga tahun setengah iya. sudah ucap, iya. ayah minum jamu di Pondok Indah dengan ilmu segala jadi budak. Subhanallah. nah emang nggak ada lain. Ya, ya, ya, gitu, kecuali duduk di majelis ilmu. Iya. Nah, insya Allah betul-betul penerang hati kita. Betul, betul. Karena jadi tahu di harta yang kita punya itu ada hak. Gitu. Nah kemudian sampai dengan begitu nanti kita ketemu sampai hadis Nabi bersumpah uksimu alaihin aku bersumpah di antara sumpah Nabi mana kosomalu abdin bin sodako nggak akan ada ceritanya harta berkurang karena dipakai buat sedekah. Nah, Betul. Iya. Baik Ustaz, terakhir bagaimana e, eh, Ustadz Ustaz tentang harta menjadi amanah ini dan insya Allah harta yang kita miliki ini semakin berkah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sebagai kesimpulan surah Al-Kahfi ayat ke-46 iya. Allah memberikan informasi kepada kita al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala kalau tadi di awal kita membuka harta dan alat titipan, kata Allah juga memberikan. Tapi ada yang buat bisa kalau eh, dilanggar buat kamu. Yang seandainya semua dikontribusikan untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan sampai kita memberikan anak kita hanya duit-duit saja ini enggak ada ya. Contoh juga yang harus kita yang baik berikan kepada anak ya, Betul. ya Ustaz ya. Tauladan subhanallahnya itu karena ilmu yang bisa membawa anak kita insya Allah mengirim kita ke juga karena doa dari anak-anak yang soleh dan soleha Ustaz ya ya subhanallah baik Ustaz nah ini sepertinya kalau kita bicara mengenai harta kayaknya nggak ada habisnya gitu. Nah harta yang tadi identik dengan uang Ustaz. Nah tapi bagaimana sih supaya istilahnya kita lapang hati untuk bisa menerima apa ya e, kekurangan yang Allah berikan kepada kita dalam arti kekurangan uang. Tapi itu kita harus tetap lapang dada Ustaz. Memang rata-rata kalau lagi susah mm -hmm. ngeluhnya tuh Nah makanya manusia yang pandai kata Nabi yang dia ketika lagi susah tuh hmm. apa tiga hal yang menyelamatkan hmm. manusia hmm. di antaranya ini Nabi yang menyebutkan apa al qasdu fil fakri wal gina bersikap sederhana baik di kala lagi ada maupun lagi susah. Jadi sehingga wajar betul kalau orang sering nyebut duit mah ada saudaranya. Iya. Duit mah gak ada suaranya. Iya. Duit mah gak ada temennya. Iya, iya. Jadi jangan sampai kita bisa ditebak lagi ada dengan gak ada. Ini kan kadang-kadang bisa ditebak kalau mau kami itu. Iya, iya. Apa sebab? Karena merubah sikap. Sementara Nabi menganjurkan bersikap sederhana, Fil fakri baik di kala susah. Berapa tidak boleh curhat, hmm. curhat silakan tengah malam. Kalau perlu minta pada Allah, dengan betul-betul detail. Hmm. Ya, yang kedua wal jinah baik di kala lagi ada. Subhanallah. Kita kadang suka berubah. Iya, nah, ini. iya. iya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Sama -sama. ya. Sama-sama. Atas kesempatannya. Nah, Alhamdulillah. Barang-barang Mudah-mudahan kesempatan kita bisa bermanfaat. <laughs> Amin. Ya, Amin. Gitu. Ibu-ibu terima kasih Bu sudah silaturahim hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga saya, Ibu juga dari penggilingnya. Terima kasih sudah hadir di sini. Salam untuk Tuhan hati-hati di jalan ya Bu ya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan dan pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbus setiap hari Senin sampai Jumat setengah empat pagi hanya di TV One. Menuntut ilmu suatu kewajiban tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkan. Kecipirannya beserta kru yang bertugas pagi ini pamit untuk diri. Mohon maaf jika segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.